Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam sirah Nabawiyah menyebutkan pasal tentang orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Lalu mereka menerimanya dan mereka menjadi muslimin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini pun disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih As-Siratin Nabawiyah telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Iyas bin Ufaif dari ayahnya Ufaif wa kana Ufaifun akha al-Ash'ath bin Qais li ummi Ufaif ini adalah saudaranya Al-Ash'ath bin Qais saudara seibu bahwa beliau berkata kuntum ra'an tajiran Faqadimtu Mina ayyam al-haji. Dahulu aku adalah seorang pedagang. Kata Ufaif ini. Maka aku pun datang ke Mina pada hari-hari haji. Yang menunjukkan bahwa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan haji ini sudah disyariatkan. Namun orang-orang musyrikin mereka telah banyak merubah tata cara haji yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salam Maka kata beliau, aku pun datang ke Mina pada hari-hari haji wa kana Al-Abbas bin Abdul Muttalib imra'an tajiran. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah alaihi salatu beliau juga seorang pedagang. Fa abta'u minhu. Maka aku pun mendatanginya untuk membeli sesuatu darinya. Sebab memang mayoritas mata pencaharian mereka yang ada di zaman jahiliyah adalah berdagang. Qala fa baina nahnu idh kharaja rajulun min khiba. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, yakni ada transaksi antara aku dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tiba-tiba ada seorang keluar dari khiba, dari kemah Faqama yusalli tujahal Ka'bah, maka dia pun berdiri salat menghadap Ka'bah. Thumma kharajat imra'atun faqamat tusalli. Lalu setelah itu seorang wanita keluar dan berdiri salat. Wa kharaja ghulamun faqama yusalli ma'ah. Lalu setelah itu keluar seorang anak kecil dan dia berdiri salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang. Faqultu ya Abbas maka aku pun bertanya, wahai Abbas, ma ada din? Agama apa itu? Ya, ini agama apa yang dikerjakan oleh mereka ini bertiga? Satunya laki-laki, satu yang wanita, satu yang anak kecil. Inna ada din ma adri ma Sesungguhnya agama ini saya tidak tahu agama apa itu. Faqala maka Abbas menjawab hadza Muhammad bin Abdullah yaz'umu anna Allah arsalahu. Ini Muhammad bin Abdullah dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Wa anna kunuza Kisra wa Qaisar satuftahu alaih dan bahwa sesungguhnya gudang-gudang kekayaan milik bangsa Persia dan Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wa hadhihi imra'atuhu Khadijah bintu Khuwailid amanat bihi. Adapun yang ini ini adalah istrinya Khadijah. Dia beriman mengikuti suaminya wa hadzal ghulam ibnu ammihi Ali ibnu Abi Talib bin Amr bihi dan ini anak kecil adalah anak pamannya yaitu Ali bin Abi Talib yang juga ikut beriman kepada apa yang dia ajarkan Qala Ufaifun berkata Ufaif falaitani kuntu amantu yawma idzin kuntu akunu rabi'a alangkah inginnya aku menjadi seorang mukmin pula pada saat itu sehingga aku menjadi orang yang keempat menjadi orang yang keempat masuk ke dalam Islam sehingga secara zahir ini menunjukkan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam Islam kecuali tiga ini pada saat itu Khadijah Ali bin Abi Thalib bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Meskipun di sini beliau menyebutkan bahwa riwayat ini tidak disebutkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Dan ini adalah riwayat Ziyad bin Abdullah al-Bakkai dari Ibn Ishaq. Sebagaimana yang disebutkan dalam mukaddimahnya. Dan ini termasuk dari riwayat Yunus bin Bukair. Dari Ibn Ishaq. Dalam sanadnya ada yang lemah yaitu Iyas bin Ufaif. Dia seorang perawi yang majhul. Nah, akan tetapi ada yang menguatkan riwayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir dan disebutkan pula dalam riwayat ini. Wa fi riwayatin anhu qala dalam sebuah riwayat dia mengatakan id kharaja rajulun min khiba qaribun minhu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari persembunyian, yakni keluar dari bilik atau kemah atau yang semisalnya yang dekat darinya. Fa nadhara ila syams. Lalu orang yang keluar itu tadi melihat ke matahari. Falamma ra'aha qad malat qama yusalli thumma dzakara qiyam Khadijah wa ra'ahu. Tatkala dia melihat ke langit, dia melihat matahari telah condong, maka dia pun tegak mengerjakan salat. Kemudian dia menyebutkan tentang salatnya Khadijah di belakang Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Yahya bin Ufaif dari Ufaif qala beliau berkata jitu zaman al-jahiliyah ila Makkah. Aku datang di zaman jahiliyah ke Makkah. Fanazaltu ala al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka aku pun mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Falamma tala'ati syamsu وحلقت في وحلقت في السماء maka tatkala terbit matahari dan bulat di langit wa ana anzuru ilal ka'bah aqbala syabun dan aku sedang melihat ke Ka'bah ketika itu tiba-tiba ada seorang pemuda datang farama bi basarihi ila sama' thumma istaqbala al thumma istaqbala al-ka'bah kemudian dia melihat dengan pandangannya dia melihat ke langit. Setelah itu dia menghadap Ka'bah. Faqama mustaqbilaha. Maka dia pun berdiri menghadap Ka'bah itu. Falam yalbas hatta ja'a ghulamun faqama an yaminihi. Tidak berapa lama kemudian datang lagi seorang anak kecil. Lalu dia berdiri di sebelah kanannya. Falam yalbat hatta ja'at imra'atun tidak berapa lama kemudian datang lagi seorang wanita, faqamat khalfahuma dan dia berdiri di belakang keduanya. Faraka'a asyabu faraka'a al-ghulam wal mar'ah. Maka rukuklah pemuda itu dan anak kecil itu dan wanita juga ikut rukuk. Farafa'a asyabu farafa'a al-ghulam wal mar'ah. Ketika pemuda itu mengangkat tubuhnya, maka demikian pula anak kecil dan wanita itu mengangkat tubuhnya fakharra syabu sajidan fasajada ma'ahu setelah itu pemuda tersebut turun untuk sujud dan keduanya pun sujud bersamanya wa qultu lalu aku bertanya ya Abbas amrun azim wahai Abbas ini perkara yang besar kejadian yang besar faqala amrun azim maka dia balik bertanya, apa maksudnya? Amrun azim. Perkara yang besar itu yang mana? Atadri man hadha? Kamu tahu siapa ini? Faqultu la. Aku menjawab tidak. Faqala maka Abbas mengatakan hadha Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ibnu akhi. Ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah anak saudaraku. Atadri manil gulam? Tahukah kamu siapa anak kecil itu? Qultu la. Aku menjawab tidak. Qala hadha Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini adalah Ali bin Abi Talib. Atadri man hadhil mar'a allati khalfahuma? Tahukah kamu siapa wanita yang berada di belakang keduanya? Qultu la. Aku menjawab tidak. Qala hadhihi Khadijah bintu Khuwailid zawjatu ibni akhi. Ini adalah Khadijah bintu Khuwailid. Istrinya anak saudaraku. Yani istri keponakanku. Wahada haddathani anna rabbaka rabbus sama'i wal ard. Ya. Dan dia ini memberitakan padaku bahwa Rabbmu itu adalah Rabb penguasa langit dan bumi. Amarahu bihadha alladhi tarahum alaih. Dia memerintahkan dengan sesuatu yang sekarang ini engkau melihat mereka melakukannya. Wa Waimullah ma a'lamu ala dhahril ardi kulliha ahadan ala hadha din ghaira haula'i thalatha. Ya, kata Ufaif, demi Allah, aku tidak mengetahui di permukaan bumi seluruhnya seorang pun yang berada di atas agama ini kecuali tiga orang itu ketika itu. Kecuali tiga orang. Nah, oleh karena itu, hadis riwayat-riwayat ini jadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib lebih terdahulu masuk Islamnya dari Abu Bakar Siddiq. Nah, meskipun dijelaskan pula oleh para ulama yang lainnya bahwa belum jelas sebab di antara para sahabat di antara mereka ada yang menyembunyikan keislamannya. Mereka sudah muslim namun mereka tidak menampakkannya di hadapan umum. Ya, berbeda dengan tiga hamba Allah ini, itu Rasulullah alaihi Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan di dalam riwayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa. perpindahan Ka'bah menuju Baitul Maqdis itu pada saat hijrah. Hijrah ke Madinah. Adapun tatkala di Mekah kaum muslimin mereka mengerjakan salat tetap menghadap ke Ka'bah. Baitullahil Haram. Setelah mereka hijrah ke Madinah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyatukan hati-hati mereka dengan bangsa Yahudi ketika itu yang banyak hidup di Madinah dan mereka sangat memuliakan dan mensucikan yang namanya Baitul Muqaddas itu. Baitul Maqdis. Alhasil uh, eh, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin menyatukan hati mereka agar kemudian mereka senang dengan Islam. Maka terjadilah perpindahan kiblat ke Baitul Maqdis namun berjalan 16 hingga 17 bulan, ini setahun lebih, Rasulullah SAW merindukan untuk dipindahkannya kiblat itu ke kembali ke Ka'bah Baitullah. Maka turunlah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah dan dihapusnya hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Warawa Ibn Jarir aidan an Ibn Abbas qala awwal man shalla Ali diriwayatkan pula oleh ابن جرير dari Ibn Abbas beliau berkata yang paling pertama mengerjakan salat adalah Ali Naam disebutkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya dhaif akan tapi ada penguat dari hadis Ali sendiri Ketika dia mengatakan ana awwalu man sallama Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan dari hadis Zaid bin Arqam disebutkan oleh beliau awwalu man sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu an. Yang pertama kali salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali Berkata Amr bin Murrah, "Fadzakartu dzalika li Ibrahim fa ankara dzalik." Kata Amr bin Murrah, "Aku menyampaikan ini kepada Ibrahim, maka beliau mengingkarinya." Dan beliau berkata, "Abu Bakrin radhiyallahu an." Bukan Ali yang pertama kali akan tapi Abu Bakar radhiyallahu an. Walhasil berselisih para ulama dalam menetapkan siapa yang paling pertama masuk Islam dan yang afdal dalam hal ini adalah menyebutkan masuk Islamnya mereka bin nisbati ila syai sebagaimana kita sebutkan sebelumnya wa an Jabir qala dari Jabir berkata bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain wa shalla Ali yaum al tsulatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hari Senin Ali bin Abi Thalib sudah salat pada hari Selasa Nah, diriwayatkan uh, disebutkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya lemah namun ada penguatnya dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu dari Zaid bin Arqam beliau berkata awwalu man shalla man aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib Orang yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Berkata Amr bin Murrah, aku menyampaikan itu kepada Ibrahim An-Nakhai maka beliau mengingkarinya dan berkata Abu Bakar awwalu aslam bahwa Abu Bakar yang paling pertama masuk Islam ada pendapat yang lain mengatakan awwalu man aslama min hadhil ummah Abu Bakar Siddiq yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari umat ini Abu Bakar Siddiq adapun mengumpulkan pendapat-pendapat ini Kata beliau, wal jam'u bainal aqwali kulliha untuk mengkompromikan pendapat-pendapat ini seluruhnya, inna Khadijah awwalu man aslama minan nisa wa zahiru siyaqat wa qabla ar-rijali aidan. Bahwa Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para wanita bahkan mendahului kaum lelaki pula dalam masuk Islamnya. Wa awwalu man aslama minal mawali Zaid bin Harithah Adapun dari kalangan mawali yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah yang pernah diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai anaknya. Namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Nah, akan tapi setelah datangnya pelarangan tersebut maka beliau dipanggil dan dinisbatkan pada Harithah ayahnya. Wa awwalu man aslama minal ghilman Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Fa innahu kana saghiran dunal bulughi 'ala al-mashhur dan ketika itu Ali bin Abi Thalib masih kecil belum mencapai usia balik. Wa haula'i kanu idzaka ahlul bait dan mereka ini dahulu mereka adalah orang-orang dekatnya Nabi dari ahlul bait. Wa awwalu man aslama minal ahrar Abu Bakar Siddiq. Orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang yang merdeka, bukan budak dan dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Wa islamu kana anfa' min islami man taqaddama dzikruhum. Islamnya Abu Bakar itu lebih bermanfaat. Semuanya bermanfaat tentunya. Namun dalam hal lebih maslahat, lebih manfaat adalah Islamnya Abu Bakar Siddiq Idkana sadran mu'azzaman. Sebab pada waktu itu Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang dimuliakan. Ya, dari sisi keturunan beliau punya, dari sisi wibawa beliau punya, dari sisi dihargai oleh masyarakat juga beliau punya. Wa ra'isan fi Quraisy Quraisyin mukrama dan beliau dahulu sebagai tokoh pemimpin di kalangan Quraisy dimuliakan. Wa sahibu mal tambah lagi dia punya harta wa da'iyatun ilal Islam dan dia menyuruh kepada Islam wa kana muhabbaban muta'allifa ya dan beliau adalah seorang yang dicintai dan dia akrab dengan yang lain yabdhulul mal fi taatillahi wa dia rela mengorbankan hartanya mengeluarkan hartanya yang banyak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Waqad thabata fi sahihil Bukhari an Abi Darda telah sahih dalam sahihul Bukhari dari Abu Darda dari hadis ketika terjadi pertengkaran antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma maka di dalam riwayat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian Ketika kalian mengatakan dusta kamu, maka Abu Bakar Siddiq sendirian yang mengatakan sadaqah. Beliau telah benar dalam ucapannya. Wawasani binafsi wa malih. Dan dia telah membantu aku dengan jiwanya dan hartanya. Ya, ini Abu Bakar Siddiq. Orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fahal antum tariku li sahibi? apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Yakni jangan kalian mengganggunya, jangan kalian menyakitinya. Beliau mengucapkan itu sampai dua kali. Fama udhi ba'daha. Setelah itu kata Umar, ya, aku tidak pernah lagi menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu setelah itu. Wahada kan على أن أو أنه أول من أسلم رضي الله عنه Ini seperti nas yang menunjukkan beliau orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Karena ketika itu Rasul mengatakan kalian semua mengatakan kamu dusta dan hanya Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa beliau benar-benar jujur dengan penyampaiannya. Dan telah diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Ibn Hibban, Abu Sa'id. Beliau berkata, Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berkata Abu Bakar Siddiq, Alastu ahaqqan nasi biha. Alastu awwala man aslam. Alastu sahiba kada. Nah. Kata beliau, bukankah aku adalah manusia yang paling berhak? Bukankah aku adalah orang yang paling pertama masuk Islam? Dan bukankah aku begini dan begitu? Nah, yang menjadi syahid di sini ucapan Abu Bakar Siddiq, awwala man aslam. Bukankah aku orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Dan telah terdahulu pula riwayat Ibnu Jarir dari Zaid bin Arqam bahwa beliau mengatakan awwalu man aslama Ali bin Abi Thalib yang paling pertama masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Maka Amr bin Murrah mengatakan, aku menyampaikan berita ini kepada Ibrahim An-Nakhai. Lalu beliau mengingkari dan mengatakan yang paling pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Dan telah sahih pula disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Ammar bin Yasir. Qala Beliau berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsata a'bud. Aku melihat Rasulullah alaihi wasallam tidak ada yang bersama beliau kecuali lima budak. Wa imra'atani dan dua perempuan. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar. Jadi berarti cuman delapan orang. Lima budak, dua wanita, dan Abu Bakar Siddiq. Nah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Awwalu man azhara al-Islam sab'ah." Orang yang pertama kali menampakkan keislamannya itu ada tujuh. Ini dalam hal menampakkan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dan ini tujuh orang pertama yang menampakkan keislamannya. Siapa? Hah? Yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hah? Siapa ikhwan? Selain Rasulullah Siapa? Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi? Hah? Siapa? Ali. Labas. Khairan insyaallah. Siapa lagi ikhwan? Hah? Ammar bin Yasir. Siapa lagi? Hah? Umayyah. Sumayyah. Siapa itu Sumayyah? Ibunya Ammar. Siapa lagi? Bilal. Siapa lagi? Suhaib. Siapa lagi? Miqdad. Nur Asfad. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famanahu Allah bi bi'ammi. Adapun Rasulullah alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya melalui pamannya. Wa amma Abu Bakar famanahu Allah bi biqaumih. Adapun Abu Bakar maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan kaumnya. Jadi beliau memang orang terpandang di kalangan kaum. Wa amma sairuhum adapun selain mereka fa akhadhahumul musyrikun maka mereka pun disiksa oleh orang-orang musyrik fa albasuhum adru al wa saharuhum fi syams fama minhum min ahadin illa wa qad watahum ala ma aradu illa bilala mereka memakaikan kepada mereka orang-orang yang disiksa ini dengan baju besi lalu ditidurkan di matahari terik matahari Sampai-sampai di antara mereka semua ada yang terpaksa mengatakan kesyirikan secara lafaz, tidak secara dalam hati. Kecuali Bilal, fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qaumihi. Kecuali Bilal dia tetap kokoh dalam keadaan disiksa dengan berbagai macam siksaan, maka dia menganggap hal itu rendah. Dan dia ya melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahana ala qaumi faqadaw wa a'tahu wildan sampai dihinakan di hadapan kaumnya. Bilal diambil lalu diberikan kepada anak-anak kecil. Faja'alu yatufuna bihi fi sya'abi Makkah. Ya, lalu kemudian mereka mengelilingi Bilal ya yakni mereka berkeliling membawa Bilal mengarak Bilal di kampung-kampung di Makkah sambil Bilal mengatakan ahadun ahad ahadun ahad telah sahih dalam sahih Muslim dari hadis Abu Umamah dari Amr bin Abasah dari Amr bin Absah Sulami radhiyallahu an beliau berkata Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali beliau diutus dan ketika itu beliau masih di Makkah. Dan ketika itu beliau masih menyembunyikan dakwahnya. Maka aku bertanya, "Ma anta? Siapa kamu?" Qala beliau menjawab, "Ana nabiyyun." Saya adalah nabi. Qala, "Wa man nabi?" Apa itu nabi? Qala beliau menjawab, "Rasulullah, utusan Allah." Qultu, "Allahu arsalak?" Allah yang mengutus kamu? Qala na'am. Jawab beliau, iya. Qultu bima arsalak. Dengan apa dia mengutus kamu? Qala jawab Rasul, an ta'budallaha wahdahu la syarikalah wa tukassir al-asnam wa tusil al-arham aw wa tukassir al-asnam wa tusalul arham ya dengan apa kamu diutus kata beliau yaitu untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dan dihancurkannya patung-patung berhala dan disambungnya silaturahim. Qultu ni'ma ma arsalta bihi. Ni'ma ma ursilta bihi. Alangkah baiknya sesuatu yang engkau diutus dengannya. Faman tabi'aka ala hada? Siapa yang menjadi pengikutmu sekarang ini? Kalau beliau menjawab hurrun wa abdun, seorang merdeka dan seorang budak. Maksudnya Abu Bakar dan Bilal. Fakana Amrun yaqul maka Amr pun mengatakan wala qad ra'aituni wa ana rubu'ul Islam. Aku melihat diriku ketika itu yang keempat menjadi seorang muslim. Qala lalu jawab beliau fa aslamtu aku pun masuk Islam. Ya, yakni Amr bin Absah. Lalu aku berkata, fa'attabi'uka ya Rasulullah, gimana? Apakah aku akan mengikuti kamu sekarang? Ini tidak berpisah darimu? Qala la. Kata Rasul, jangan. Jangan sekarang. Walakin ilhaq bi qaumik. Akan tapi hendaknya kamu kembali susul kaummu. Fa idza akhbartu anni qad kharajtu fattabi'ni. Kalau saya sudah menyampaikan dan memberitakan bahwa aku telah keluar untuk menyampaikan dakwah, maka di saat itu kamu ikutilah aku. Nah, jadi yang zahir di sini bahwa Amr bin Aufsa yang keempat masuk Islam. Karena ketika itu tatkala Rasul ditanya, siapa yang bersamamu? Satu budak, satu orang merdeka, hurrun wa abdun. Berarti ketika masuk Islam, beliau yang keempat. Lalu mana yang lain? Tidak disebutkan Khadijah. Tidak disebutkan Ali bin Abi Talib. Nah, namun di sini beliau menjelaskan, "Inna ma'na qawlihi alaihi salam hurrun wa 'abdun ismu jinsin." Bahwa makna ucapan Rasul alaihi salatu salam hurrun wa 'abdun budak dan orang merdeka itu beliau hendak menyebut, menyebutkan jenis orang yang mengikuti beliau jenis yang mengikuti, bukan jumlah. Bukan jumlahnya. Wa tafsiru dzalika bi Abi Bakr wa Bilal faqat fihi nadhar. Adapun memahami ucapan ini bahwa yang dimaksud hanya Abu Bakar dan Bilal ini kekeliruan. Sebab yang lain juga masuk Islam lebih dahulu. Khadijah, demikian pula Ali. Fa innahu qad kana jama'atun aslamu qabla Amr ibn Absah. Sebab sudah ada sekelompok orang mereka masuk Islam sebelum Amr bin Absah. Waqad kana Zaid bin Haritha aslama qabla Bilal aidan. Bahkan Zaid bin Haritha itu sudah masuk Islam sebelum Bilal. Fala'allahu akhbara annahu rubu'ul Islam bihasabi ilmihi. Mungkin saja Amr bin Absah ini mengatakan saya orang keempat masuk Islam ini sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Dia tidak mengetahui secara detail Sebab ketika itu ma'asyiral muslim rahimakumullah sebagian para sahabat mereka masih menyembunyikan keislamannya, mereka belum nampakkan. Ya, sehingga yang disebut itu hanya yang menampakkan keislamannya. Fa innal mu'minin kanu idzaka yastazirruna bi islamihim. Sebab kaum mukminin ketika itu mereka menyembunyikan Islamnya. La yattali'u ala amrihim kathiru ahadin min qarabatihim. Tidak ada yang mengetahui banyak perkara mereka ya dari kerabat-kerabat mereka. Kerabat saja banyak nggak tahu bahwa mereka masuk Islam. Da'ilah janib apalagi yang tidak ada hubungan kekerabatan. Da ahlul badiyah minal Arab. Terlebih lagi mereka dari kan orang-orang Badu. Lebih tidak tahu lagi. Jadi ada seorang sudah muslim, dia masuk Islam mengikuti Rasul tapi dia belum berani menampakkan baik di hadapan keluarganya, di hadapan orang tuanya dan yang semisalnya. Sehingga ya difahami kepada pemahaman ini. Ketika Amr bin Abzah mengatakan aku adalah yang keempat masuk Islam sesuai dengan apa yang beliau fahami. Sebab sebagian para sahabat memang ada yang menyembunyikan keislamannya. Seperti halnya pula yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan ma aslama ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fihi. Tidak ada satupun yang masuk Islam kecuali pada hari yang aku masuk Islam padanya. Walaqad makathu sab'ata ayyam wa inni la Islam. Aku tinggal selama tujuh hari. Aku orang yang ketiga masuk Islam. Ya, sebutkan di sini yang ketiga. Nah. Namun yang dimaksud adalah sepanjang pengetahuan beliau. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Kata beliau di sini kata Ibnu Katsir illa ayyakuna akhbara bihasabi ilmihi. Kecuali kalau dia memang menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya bahwa yang masuk Islam itu hanya dua berarti dia yang ketiga. Diriwayatkan oleh Tayalisi dan Al-Imam Ahmad dan Al-Hasan bin Arfah dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Kuntu ghulaman yafi'an ara'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid di Makkah." Suatu ketika aku masih anak muda yang mulai ya, mulai tumbuh, mulai tumbuh remaja. Ketika itu aku mengembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'ayyid di Makkah. فأتى علي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah dan Abu Bakar datang kepadaku. Yani mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wa qad farra minal musyrikin. Dalam keadaan Rasul ketika itu bersama Abu Bakar lari dari orang-orang musyrik. Ya. Maka datanglah dia lalu berkata kepada Ibnu Mas'ud, indaka ya gulam labanun tasqina wahai anak muda apakah yang berkata itu rasul ataukah Abu Bakar Siddiq atau kedua-duanya wahai anak muda apa kamu punya susu sehingga kamu bisa memberi kami minum ini orang baru meninggalkan ya sedang dicari orang-orang musyrikin karena menyebarkan agama baru menurut mereka Lari Rasul bersama dengan Abu Bakar. Bertemu Ibnu Mas'ud sedang mengembalakan kambing. Apa kamu punya susu? Ya ini mungkin enggak saya mengambil dari kambing kamu ini untuk memerah susunya. Qultu ini mu'taman. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya ini orangnya amanah. Walastu bisa kaikuma. Saya tidak akan bisa memberikan kepada kalian berdua ini punya orang. Ini miliknya Uqbah bin Abi Mu'id. Kambingnya dia bukan milik. Saya hanya mengembalakan. Amanah. Saya tidak akan berikan bagi kalian berdua. Apa kata Rasul alaihi Hal indaka min jada'ah lam yanzu ila fahlu ba'd. Kalau begitu apa kamu punya betina? Hewan betina yang masih usia jeda, jeda itu enam bulan ke atas. Ya yang belum didatangi oleh si jantan. Dan yang belum pernah di ada perkawinan dengan jantan. Berarti kan belum ada susunya. Ya, biasanya susu itu ada pada saat dia melahirkan anaknya. Sehingga kata Rasul, apakah ada jadah yang sama sekali belum pernah dinaiki oleh si jantan? Kultunaan. Kata Ibn Rasul, ada. Dalam keadaan Ibn Mas'ud tidak tahu mau diapakan ini. Mau ngambil susunya tidak mungkin, tidak ada. tuhuma biha. Aku pun memberi mendatangkannya kepada uh, Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Fa'ataqalah Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengikatnya. Wa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar'a. Lalu Rasul mengambil ya payudaranya ya bagian tempat susunya sambil beliau berdoa fahafala baru, tiba-tiba ya air susunya pun itu semakin mengumpul di situ semakin membesar nah wa tahu Abu Bakrin bi sakhratin mutaqa'irah lalu Abu Bakar datang sambil membawa batu yang ada lubangnya untuk pakai tempat ya penampungan ambil batu yang ada e, lubangnya memungkinkan untuk menampung susu fahalaba fiha lalu diperah pun susunya itu subhanallah thumma syariba huwa wa Abu Bakr lalu minumlah dia dan Abu Bakar thumma saqayani dan tidak lupa keduanya memberikan juga bagian untukku subhanallah thumma qala lidhar'i iqlis faqala sa lalu kemudian beliau mengatakan pada payudara dari kambing tersebut berkumpullah maka berkumpul kembali ya air susunya itu. Nah, falamma kana ba'du ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala setelah itu aku pun mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqultu 'allimni min hadzal kaulit at-tayyib, yakni Al-Qur'an. Ajarkan kepadaku dari ucapan yang baik ini. Maksudnya Al-Qur'an Al-Karim. Faqala maka Rasul mengatakan kepadanya, innaka gulamun muallam. Kamu ini adalah seorang anak muda yang terdidik. Ini pujian Rasulullah Alaihi SAW kepada Ibnu Mas'ud. Fa'akhadtu min fihi sab'ina suratan ma yunazi'uni fiha ahadun. Maka aku pun mengambil 70 surat dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang uh, menyaingi aku dalam mengambil 70 surat itu langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.